بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت وكذا صح عن جندب Berkata Musannif rahimahullah bahwa telah sahih riwayatnya dari Hafsah radhiyallahu taala anha bahwa beliau menyuruh untuk membunuh budak perempuannya yang menyihirnya. Maka dibunuhlah dia Demikian kada sahha an Jundub. Demikian telah sahih dari Jundub. Ini demikian pula telah sahih dari Jundub Ibn Abdullah. Hadal athar Rawahu Malik fil Muwatta. Asar ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Kitab hadis Imam Malik dijuluki Muwatta. Walaupun ada muwatta-muwatta yang lain, tapi yang paling terkenal adalah muwatta'nya Imam Malik rahimahullah. Dan riwayat-riwayatnya atau sanad-sanadnya Masya Allah ya, pendek dan sahih rawi-rawinya sedikit rantainya. Hanya saja permasalahannya adalah beliau mencampurkan di dalamnya antara yang merfu', yang maqtu', yang sampai kepada Nabi, sampai pada sahabat, begitu. Asar-asar, itu saja. Kalau tidak, beberapa ulama menyatakan kedudukannya tidak kalah dengan kedudukan Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, Wahal sahih dan apa yang diriwayatkan dalam moto hampir semuanya masuk di dalam kitab-kitab sahih. Bukhari dan Muslim. Wa Hafsah hiya ummul mu'minin binti Umar ibn al-Khattab. Hafsah adalah ummul mu'minin, istri Rasulullah SAW. Anaknya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Tazawajaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba'da Khunais ibn Hudafa, Wa matat sanata khamsin wa arba'in. Beliau menikahinya setelah tadinya dinikahi oleh Abu Hudafah ibn Qais ibn Adi yang hajar al Habasyah dan ikut perang Badr kemudian meninggal di awal tahun ketiga minal hijrah Demikian dalam Tabaqatul Kubra oleh Ibn Sa'ad. Nah. Qaluhu wa kada saha an Jundub asyara al-musannif bihada ila qatlihi sahir. Demikian pula dari Jundub maksudnya adalah mengisyaratkan musannif mengisyaratkan bahwa Jundub pun membunuh tukang sihir begitu maknanya. Bukan hadis ini diriwayatkan pula dari Jundub bukan. Tetapi tentang pembunuhan tukang sihir. Terjadi dengan perintah dari Hafsah, terjadi pula pada Jundub. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam tarikhnya dari Abi Uthman An-Nahdi, Kala kana 'inda walid rajulun yal'ab. Diriwayatkan dalam tarikh Imam Bukhari bahwa di depan Al-Walid ada seseorang yang bermain-main. Yang ini membuat pertunjukan. Fadabaha insanan wa abana ra'sahu. Dia penggal seorang manusia, dia pisahkan kepalanya, ya. kemudian dia kembalikan lagi, hidup lagi. Ya. Fa'ajibna lahu. Kami terkejut. Kami takjub. Ya. Fa'aada ra'sahu. Kemudian dikembalikan lagi kepalanya. Maka Jundub al-Azdi Bukan Jundub bin Abdullah berarti. Mendatangi orang itu. Kemudian dipenggal kepalanya. Di hadapan manusia. Sambil berkata, kalau dia benar bisa menghidupkan yang telah mati, silahkan. Dia hidupkan dirinya sendiri. Mati. Demikian diriwayatkan juga oleh al bayhaqi fid Dalail mutawwalan dengan panjang kisahnya. Wa fihi fa'amara bihil walid fasujina. Riwayat yang panjang ini menceritakan detailnya. Kalimatnya juga seperti tadi disebutkan. Kalau dia memang bisa menghidupkan yang telah mati, silakan hidupkan dirinya sendiri. Kemudian Walid, penguasa waktu itu, memerintahkan Jundub untuk dipenjara. Jundub al-Azdi. Fadakar al-qissa bitamamiha. Kemudian dipenjara. Begitu di penjara, sipir penjaranya menyatakan, aku tahu engkau orang baik. Dan aku kenal engkau. Apakah engkau bisa lari? Maka disuruh lari. Lapor ke atasannya, lo lepas. Ini khonidun azakumullah. Allah selamatkan. Dan Allah gerakkan hati sipir penjaranya. Ala kulli inti dari riwayat itu bahwa terjadi pada salaf pembunuhan terhadap tukang-tukang seher. Tetapi barakallahu fikum para ulama menyatakan bahwa itu hakul hakim atau orang yang ditunjuk oleh hakim atau orang yang disuruh atau diridhoi diizinkan oleh hakim. Barakallahu fikum. Tidak bisa sembarangan. Masalah darah masalah hudud itu kan had. Itu adalah urusan penguasa. Diriwayatkan riwayat-riwayat ini oleh Musannif rahimahullah untuk menunjukkan betapa mengerikannya seher. Kufurnya, besarnya, dosanya, sampai dikatakan mubiqat, dan besarnya hukuman. Sampai dikatakan hadduhu, atau darbuhu bisayf. Haddu sahir, darbuhu bisayf. Walaha turukun kathira. Kisah ini banyak jalan-jalannya. Qala al-musannif rahimahullahu taala qala Ahmad an thalathah min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata musannif rahimahullah berkata Ahmad ini Imam Ahmad rahimahullah an salasatin min ashabin Nabi bahwa riwayat pembunuhan tukang sihir ini diriwayatkan dari tiga sahabat Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Dinukil ucapan ini oleh musannif. Syarah. Ahmad huwal imam. Yani Ahmad ibni Muhammad ibni Hanbal. Rahimahullah. Qauluhu an thalas. Ay sahha qatlu sahir an thalasah. Bahwa telah sahih pembunuhan tukang sihir terjadi di kalangan salaf dari tiga sahabat. Auja qatlu sahir an thalasah atau datang kejadian pembunuhan tukang sihir dari tiga sahabat. Sebab kalau bicara pendapat, datang pendapat bolehnya membunuh sahir dari tiga sahabat kurang tepat. Banyak sahabat yang menyatakan seperti itu. Tapi ini maksudnya kejadiannya, terjadinya dari tiga sahabat. Yani Umar wa Hafsa wa Jundub. Umar wa Hafsa wa Jundub. Wallahu a'lam. انتهى والحمد لله وانتهى الباب أيضا selesai tentang bab masalah seher. bab berikutnya berkait dengan seher, yaitu bab bayanu syai'in min anwa'is sihir sekarang bab tentang penjelasan jenis-jenisnya yang termasuk seher. Qala rahimahullah <clears throat> Bab yang lalu maja'a fi seher Bab yang sekarang min anwa'i seher Di antara bentuk-bentuknya. Qala al-musannif rahimahullah taala babu bayani syai'in min anwa'i seher Wa qala syarih Qultu dakara syarih huna. Kalau kultu berarti Syekh Sulaiman. Kalau syarih, maaf, kalau kultu adalah Syekh Abdurrahman. Kalau syarih adalah Syekh Sulaiman Al Syekh. Kedua-duanya turunan Syekh, Masya Allah. Turunan beliau adalah a'immah wal ulama. Dakara syarih huna syai'an minal khawarid wal karamat al-awliya. Dalam bab ini, penulis membawakan perkara-perkara yang merupakan khawarikil adah. Sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Yang luar biasa. Dan keramat-keramat, karomah-karomah dari para wali. Untuk membedakan dengan seher. Artinya, tidak semua khawarikul adah berarti seher. Ada khawarikul adah dalam berbagai macam bentuk. Ada khawarikul adah yang Allah takdirkan untuk membela nabinya dan mendukung nabinya. Disebut mukjizat. Dan ada kejadian yang luar biasa. Yang di luar kebiasaan. Untuk memuliakan wali-walinya. memuliakan orang saleh. Maka ini karamah. Dan ada keanehan-keanehan keluar dari kebiasaan-kebiasaan karena sinaat syaitan. Saya tidak bilang ditakdirkan oleh syaitan, tidak. Sinaah. Yani kerjaannya mereka. Tetap yang menakdirkan Allah. Karena syaitan membuat berbagai macam upaya-upaya seher atau manusia dari kalangan sahir, eh, sahara, bekerja sama dengan syaitan, membuat sesuatu yang luar biasa. Keluar dari kebiasaan. Apakah terjadi atau tidak terjadi? Tetap dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Jadi jangan terpikir kalau tukang sehir itu bisa menciptakan sesuatu kun fayakun. Tidak. Ya, tidak bisa. Mereka hanya berupaya dengan apa yang sesungguhnya tidak aneh kalau kita tahu adanya jin. Tidak aneh kalau kita tahu adanya makhluk lain selain manusia yang namanya jin. Yang ada pula di kalangan mereka kafir, musyrik, ada. Syaitin yang kemudian mereka membuat suatu kejadian-kejadian, maka dikira aneh oleh kita yang tidak tahu kalau itu kerjaan setan. Ketika kita tahu itu kerjaan setan, enggak, enggak aneh sama sekali. Tetapi kita tahu bahwa itu adalah seher. Barakallahu fikum. وذكر ما اغتر به كثير من nasi من الأحوال syaitaniyah. Disebutkan pula oleh musannif beberapa manusia yang tertipu. Dikira ahwal syaitaniyah, kerjaan-kerjaan setan ini dikira karoma. Akhirnya sulit dibedakan. Ya. Mana kiai, mana dukun kiai harusnya mengajarkan ilmu. Mazhab syafi'i misalnya. Prinsip-prinsipnya, fikihnya, itu kiai. Tapi kalau mengajarkan seher, itu bukan kiai. Itu dukun. Walaupun pakaiannya mirip, sorbannya mirip. Tetapi dalam keadaan berbeda. Yang ini kiai mengajarkan pada murid-muridnya ke pondok pesantren ilmu. Fiqh Matan Ghayah wa Taqrib dengan syarahnya dari ringkasan madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tetapi yang ini mengajarkan untuk semedi di kuburan. Mengajarkan untuk bagaimana bisa mendatangkan keanehan-keanehan melalui ritual-ritual sihir. Wahada walaupun pakainya sama dia bukan kiai. Tapi dia dukun atau tukang-tukang seher, Maka dibawakan kedua-duanya dan dibedakan kedua-duanya agar kita tidak tertipu. Apakah ini karamah atau ini ahwal syaitaniyah? Apakah ini seher atau ini adalah karamah dari Allah Taala? Karena kebanyakan manusia irtaru min ahwal syaitaniyah allati gharrat ketiran minal awam yang seringkali banyak menipu para masyarakat awam dan orang-orang bodoh. Wa dhannu annaha tadullu ala wilayah. Mereka mengira bahwa keanehan-keanehan itu menunjukkan kewalian. Manjarat ala yadih. Kewalian orang yang terjadi pada dirinya keanehan. Mimman huwa min awliya syaitan yang ternyata mereka adalah wali-wali syaitan. Bukan wali-wali Allah. La min awliya irrahman. Tumma qala Kemudian beliau berkata, "Wali Syekhul Islam Kitabul Furqan." Dan Syekhul Islam punya kitab dengan judul Al-Furqan Baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Faraji'hu. Punya kitab yang berjudul Pembeda antara wali-wali Allah yang Maha Rahman dan wali-wali syaitan. Faraji'hu. Silahkan merujuk kepadanya. Silahkan baca di sana ada sekian bukti-bukti dalil-dalil yang menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok. Tidak mungkin akan tertipu kecuali orang-orang yang bodoh. Tidak mungkin akan tertipu kecuali orang-orang yang jahil, yang awam dalam masalah ilmu agama. Sehingga melihat orang kelihatannya soleh, pakaiannya pakaian orang soleh, pakaiannya pakaian kiai, kemudian punya keanehan. Berarti waliullah. Ternyata itu adalah sihir yang dia bekerja sama dengan syaitan untuk mengadakan berbagai macam keanehan-keanehan. Nuwasil insyaallah fi darsil qadim biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.